بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ربنا إنا nas'aluka ilman nafi'a wa min ilmin la yanfa' wa amalin innaka anta kulli amma ba'du Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat Allah al-mukhalafatu lil hawadithi. Laisa kamitslihi syai'un yang sudah pernah kami sampaikan kalau itu ceritanya panjang semula kami ingin menghadirkan dengan tuntas akan tapi karena panjangnya permasalahan tersebut sementara di bulan mulia ini kita ingin menuntaskan kitab Ummul Barahin maka dari itu pembahasan tentang al-mukhalafatu lil hawatithi yang semula kita perlebar, kita tutup sampai di sini. Dan insya Allah nanti akan kita hadirkan secara khusus silsilah al-mukhalafatu lil hawadithi atau laisa kamitslihi syai'un dengan tuntas dalam uh, acara khusus supaya kita lebih matang di dalam permasalahan tersebut yang memang di seputar itulah kesesatan umat di zaman ini. Dan paling besar kesesatan umat di zaman ini adalah kesalahan mereka di dalam makna memahami mukhalafatul hawadithi. Dan kita akan lanjutkan kepada sifat selanjutnya yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Disebutkan di sini oleh pengarang Imam As-Sanusi rahimahullah taala Amma Burhan wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi Adapun hujjah wajibnya Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamihi ta'ala bi nafsihi berdiri sendiri tidak membutuhkan kepada yang lain fali annahu maka sesungguhnya sesungguhnya aja kalau Allah itu butuh Lawahtaja ta'ala kalau Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan ila mahallin kepada tempat untuk singgah untuk diam untuk bertempat lakana sifatan saya Allah yang bersifat itu menjadi sifat Allah yang semula bersifat menjadi sifat sebab yang membutuhkan kepada yang lainnya adalah sifat wasifatu dan kalau Allah itu disebut sebagai sifat, maka niscaya la tatasifu sifat tersebut tidak akan bersifat dengan bisifatil ma'ani dengan sifat-sifat ma'ani yang kan kita sebut sifat ma'ani seperti kudrat dan yang lain sebagainya. Jadi kalau sifat tidak mungkin bersifat. Sifat tidak bersifat. Walal ma'nawiyati dan juga tidak bersifat dengan sifat maknawiyah. Nanti kita akan masuk bab sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Wa maulana jalla wa azza dan Allah Subhanahu wa taala wa taala yang maha mulia dan maha agung, yang maha agung dan maha mulia itu yajibu harus ittisafuhu bihima bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Falaysa bisifatin, maka Allah bukanlah sifat. Satu. Yang kedua, walihtaja kalau seandainya Allah itu membutuhkan ilmu khassisin, kepada mukhasis mukhasis bisa dimaknai yang menciptakannya atau yang merubahnya dari ada menjadi tidak ada dari tidak ada menjadi ada itu mukhasis dari bergerak menjadi diam kalau seandainya Allah itu butuh kepada mukhasis kepada yang merubahnya atau kepada yang menciptakannya lakana hadisan niscaya Allah itu tidak lagi qadim yang sudah kita tetapkan akan tapi Allah adalah hadis. Karena sesuatu yang dirubah adalah hadis. Dari yang tidak ada menjadi ada, berarti ada baru ada. Dari yang bergeram dan bergerak itu adalah cirinya sesuatu yang hadis. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Wa burhanu dan sudah telah telah jelas hujjah hujjah ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi akan wajibnya Allah itu bersifat qidam dahulu dan dahulu dan wabaqaihi dan Allah bersifat abadi kekal tidak akan bisa berubah dan tidak akan berakhir itu adalah makna qiyamuhu binafsihi Allah tidak butuh kepada yang lainnya untuk tinggal, untuk bertempat Allah juga tidak butuh kepada sesuatu yang mewujudkannya selagi Allah tidak butuh kepada sesuatu yang lainnya Kemudian Allah tidak butuh kepada sesuatu yang wujudkannya, berarti wujud Allah itu ada. Wujud hakiki, bukan diwujudkan oleh yang lainnya. Dan Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun untuk bertempat. Maka ketahuilah saat itu berarti Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, butuhnya Allah kepada tempat yahullu bihi ya untuk bisa tinggal wa yahillu bihi butuhnya tempat untuk tinggal itu bermasalah karena berarti di sana bersama adanya Allah itu ada sesuatu yang ditempati oleh Allah kalau kita katakan Allah itu dahulu berarti tempat tersebut dahulu bersama Allah subhanahu wa ta'ala dan itu mustahil sementara Allah saja yang maha dahulu sebelum adanya sesuatu apapun yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dikatakan Allah butuh kepada yang lainnya, maka saat itu adalah Allah adalah menjadi sifat. Sebab hanya sifatlah yang butuh kepada yang lainnya. Sifat butuh kepada yang lainnya. Tidak ada sesuatu yang disifati putih kecuali putih itu berada pada yang lainnya. Tidak ada sesuatu disifati dengan sifat bergerak kecuali gerak itu ada pada sesuatu yang lainnya jadi adalah sifat jadi kalau Allah disifati maka sesuatu yang disifati kalau Allah itu bukan disifati Allah itu sifat maka tidak pantas salah Allah bersifat baik kalau Allah sifat tidak pantas Allah bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang akan kita jelaskan nanti sifat ma'ani Intinya bahwasanya kalau Allah butuh kepada yang lainnya, maka yang lainnya yang dibutuhkan itu yang lainnya yang dibutuhkan itu lebih bisa saja lebih dulu daripada Allah. Kalau sesuatu yang lainnya itu lebih dulu dari Allah, batallah yang sudah kita kukuhkan bahasanya Allah adalah Maha Dahulu. Berarti kalau sesuatu itu lebih dulu dari Allah, berarti dialah yang pantas menjadi Tuhan Allah. Maka batallah Allah yang ini. Maka bukan Allah lagi. Jadi tidak mungkin Allah yang maha dahulu, maha dahulu, dan maha dahulu bersifat tidak butuh kepada sesuatu untuk bertempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Kemudian, ada beberapa ungkapan-ungkapan dan juga keyakinan-keyakinan di masyarakat yang juga itu masuk ke dalam pemikiran-pemikiran sesat umat Islam yaitu masalah hulul. Hulul itu singgahnya Allah di dalam sesuatu selain Allah. Maka hulul atau ittihad menyatunya Allah dengan hamba. Ini adik akidah sesat. Kalau dalam bahasa Jawa yang sangat masyhur adalah manunggaling kawula Gusti. Bersatunya antara hamba dengan Tuhan. Maka itu adalah syirik. Syirik yang sangat jelas. Tidak ada hulul, tidak ada Allah itu bersemayam tinggal kepada hambanya. Kalau dalam agama lain ada titisan Tuhan. Tapi di dalam kita tidak. Gak ada. Allah berada di dalam diri seorang soleh. Tidak ada. Allah berada di dalam diri seseorang nabi. Tidak ada. Allah bukan tinggal di dalam seorang. Maka Allah yang berdiri sendiri. Makanya dengan qiyamuhu binafsihi ini sebetulnya akan memangkas kesesatan-kesesatan yang banyak. Ada kesesatan seperti yang terjadi pada Ibn uh, Al-Hallaj. Syekh Siti Jenar mengatakan la ilam sampai dikatakan Hallaj itu sendiri mengatakan mafi jubbati ilallah tidak ada di dalam jubah di dalam diriku ini kecuali Allah Subhanahu wa Merasa dirinya sudah menyatu dengan Allah dan juga Syekh Siti Jenar. Maka bagaimana pedang syariat berkata? Mereka adalah ka kafir. Sehingga harus dipenggal lehernya. Halaj dipenggal lehernya. Maka yang mengatakan halaj dengan kalimat tersebut tidak kafir, maka dia sendiri adalah kafir. Cuman jika setelah dipenggal lehernya, kalau ternyata diriwayatkan darahnya mengalir mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Kemudian setelah itu baru dibangun khusnudon. Mereka adalah waliullah. Tapi bagaimana keluar kalimat syirik? Maka di situ para ulama menjelaskan bahasanya itulah makam makam istighraq. Makam tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah. Jadi hilang akalnya. Sehingga di saat dia berkata semacam itu tidak dia sadari. Dan orang yang tidak sadar makamnya makam orang gila. Kalau seandainya waktu hidup halal itu dan Syekh Siti Jenar itu dihukumi gila, maka gila tidak bisa dihukum dengan hukum penggal, penggal leher. Cuman karena waktu itu ulama syariah mengatakan dia adalah orang yang sadar, lalu mengatakan kalimat mukafirah, kalimat yang mengkafirkan, maka harus dipenggal. Kenapa harus dipenggal lehernya? Itulah pedang syariat. Pedang syariat semacam itu. Jadi pedang syariat coba semuanya dikatakan dan kita Ya, Biarpun setelah itu kita khusnudon, setelah itu khusnudon. Mungkin dia adalah kekasih Allah. Yang waktu itu adalah makam, makam istighraq. Dia tenggelam di dalam lautan cinta Allah. Sehingga tidak bisa membedakan. Maksudnya dia ingin tidak melihat sesuatu kecuali yang melihat Allah. Allah. Waktu ditanya siapa kamu? Allah. Coba kalau orang sadar maka dia syirik. Akan tapi bagi seorang yang arif, yang kenal Allah, mungkin waktu dia waktu dia mengatakan Allah begitu, bukan dia melihat dirinya, akan tapi dia melihat sang pencipta yang menciptakan dirinya. Cuman di khusnudun itu makomnya orang makom hilang akal, bukan orang sadar begini mengatakan nah Allah. Ini penggal lehernya langsung. Orang gila, orang yang makom makom majnun, makom rof, rof akal, terangkat akalnya. Sehingga ittihad bersatunya Tuhan dengan Allah, hamba itu adalah syirik yang tidak bisa dibantah. Lah yang anehnya itu orang sadar pakai ilmunya orang istighraq, orang orang makom makom mustahrik Ini adalah kesalahan, bukan begitu syariat. Nabi Muhammad tidak akan ridho dengan yang demikian itu. Jadi Ibn eh, Al-Hallaj al dan jika benar ada namanya Syekh Siti Jenar, itu adalah dikatakan beliau adalah wali setelah ditegakkan apa? ditegakkan pedang pedang syariat. Dan bagi orang yang ngerti syariat wajib menegakkan pedang syariat. Maka kalau ada yang berkata, omongan halaj adalah bukan omongan yang mengkafirkan, dia sendiri kafir. Lihat Khatib Syirbi ini berkata. Hati-hati. Jangan sekarang saya ikut Syekh Siti Ikut Syekh Siti Jenar nggak bisa, bukan dibuat-buat itu. Ada orang sampai kepada makom tertentu, lalu di saat ditanya, Man anta? Anallah. Nggak kenal fulus. Nggak kenal duit, nggak kenal ya Allah Mau dipenggal lehernya pun dia. Jadi ada orang zaman sekarang kalau pakai ilmunya Syekh Dijenar penggal saja lehernya. Kalau dia nggak takut berarti benar majdub dia itu. Kalau masih takut dengan pedang lari berarti bohong dia itu. Jadi terus penggal, dia dipenggal tidak pernah membela. Waktu ditakan siapa yang menggal kamu? Allah. Allah. Mau dipenggal lehernya? Ya apa? Allah. Jadi memang betul-betul dia sadar orang juga. Mestinya orang kalau dengan pedang takut atau tidak? Takut. Makanya makom ittihad, makom khulul ini karena tidak paham masalah qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh kepada sesuatu yang lainnya untuk tinggal di dalamnya. Maka tidak benar ya. al khulul wal ittihad adalah syirik. Kufur. Kufur. Kalaupun ada orang yang melanggar syariat Nabi Muhammad saw alaihi lihat ini perkenaan tanqiyamu nafsihi seperti mengatakan dirinya adalah Allah atau mengatakan Allah tinggal pada dalam diriku. Nah, ini ada titisan Tuhan, eh, Allah masuk di dalam diriku adalah syirik. Kalau ternyata di penggal lehernya darahnya berubah asyhadu eh, Allah, mungkin saya ziarah kuburnya setelah itu. <laughs> Eh, Jadi seperti itu, syariat itu sangat jelas. Makanya jangan main-main, khususnya para santri, hanu, sok, mokom-mokom. Belum apa-apa sudah pengen jadi orang gila. Bahkan jangan sampai dimanapun yang nyambung sanat ilmunya dengan tempat ini, majelis ini, tidak ada makom gila. Makomnya makom yakudah. Maka ini. Adapun kami sampai hari ini pun khusnudun Halaj adalah waliullah. Karena ulama yang setelah itu menggal lehernya, mereka tidak mengatakan menyesal. Mereka mengatakan, wal ini adalah insya Allah kekasih Allah yang dari makom-makom fana. Atau makom istigrof ada makom fana. Fana itu tidak merasakan dirinya lagi sebagai manusia. Karena apa? Yang terlihat hanya Allah, Allah, Allah, Allah yang menciptakannya. Tapi tidak boleh kita main-main. Ngikut-ngikut. Oh, ini. Kita perlu bicara dengan makom syar'i. Hati-hati di sini ya. Makanya jangan sampai ada orang yang ya, hanu pura-pura makomnya makom ini. enggak ada di sini makomnya makom syar'i. Kalau makomnya makom itu sudah kalau makomnya makom tuhul tidak akan marah dicaci maki, ah tidak akan marah dihina, tidak akan marah di diolok-olok. Karena makomnya sudah makom makom istiqroh makom fana. Dan ada mungkin kalau ada orang ada makom makom fana, maka katakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, dia akan bisa dikatakan wali biarpun belum dipenggal lehernya, hilang kecintaannya kepada dunia. Hilang kecintaan kepada dirinya sendiri sudah tidak merasa tersinggung. Lalu sekarang bicara tentang makom fana, makom makom istiqroh sombong, emosi, dendam, apalagi habis semuanya. Ya, tidak masuk itu semuanya. Baik, ini adalah ini. Karena kenapa kita masukkan ke bab ada keyakinan dibahas oleh para pakar akidah tentang halaj dan tentang orang-orang yang semacam itu yang mengatakan mengatakan bahasanya Tuhan telah menyatu pada dirinya. Saya tidak ada, selesai. Jadi Tuhan Allah adalah ada dan tidak butuh kepada siapapun. Allah qiyamuhu nafsihi. Kemudian Allah tidak butuh kepada muhassis, tidak ada yang menciptakan Allah dan tidak ada yang menggerakkan Allah. <laughs> karena Allah tidak bisa disifati dengan bergerak. Tidak ada yang menciptakan Allah karena Allah tidak bisa disifati sebagai ciptaan. Tidak bisa disifati dengan sebagai yang diciptakan. Akan tapi Allah lah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan. Di saat dirubah menjadi Allah yang diciptakan, maka Allah butuh kepada yang lainnya. Di saat Allah disifati dengan yang digerakkan, maka Allah digerakkan ada yang menggerakkan Allah. Dan sifat gerak bagi Allah sendiri sudah bukan bukan sudah salah karena Allah tidak bisa disifati dengan bergerak. Sebab yang disifati dengan bergerak itu adalah hanya hadis sesuatu yang baru. Ingat kemarin sesuatu yang bergerak dan diam sesuatu yang punya sifat gerak dan diam, itu adalah sesuatu yang baru. Ini ada gerak, ada diam. Arad. Jadi arad. Arad itu bertempat kepada namanya jauhar. Dan jauhar itu pasti butuh kepada arad yang sudah lalu kemarin. Jauhar itu adalah benda. Seperti ini. Benda-benda ini. Butuh dengan yang namanya arad. Ada putih, ada gerak, ada diam. Jadi gerak dan diam itu tanda sifat-sifat tanda sesuatu yang baru itu karena dia ada arabnya. Maka Allah jangan disifati dengan bergerak. Allah jangan disifati dengan diam. Allah ada. Tidak bisa disifati dengan sifat-sifat hawadith ini, sifat-sifat makhluk. Lalu bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Awas. Ini betul-betul takut kembali kepada lil hawadisi. Makanya kalau bicara tentang lil hawadisi betul-betul panjang. Termasuk ini turunnya Allah. Nazal rabbuk, Allah turun Allah turun. Apakah turun dengar tak? Ya, Allah tidak turun meninggalkan tempat menuju tempat yang lain. Tidak. Karena Allah tidak bisa disifati dengan gerak. Makanya, akidah kita ahli sunnati wal jamaati asyariati dengan istilah taufid menyerahkan kepada Allah atau dengan istilah tak takwil. Baik. Kemudian setelah itu apa? Allah tidak butuh kepada yang menciptakannya. Karena Allah adalah pencipta. Itu sangat jelas. Kalau Allah butuh kepada yang menciptakan, berarti Allah bukan Tuhan lagi. Tapi Allah dicipta ciptakan. Selesai masalah qiyamuhu binafsihi. Baik, kemudian setelah itu kita akan bicara tentang wahdaniyat. Allah yang maha tunggal. Wahdaniyat Allah maha tunggal. Tidak boleh ada yang berkeyakinan bahasanya Allah berbilang. Kul huwallahu ahad. Kalau qiyamuhu binafsihi, dalilnya adalah Allahus somad. Allah adalah tempat untuk bergantung, tempat bersandar dan Allah tidak bergantung dan tidak bersandar kepada apapun dan siapapun. Malaikat Allah ciptakan bukan karena Allah butuh kepada malaikat akan tapi Allah ingin menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Yang menciptakan malaikat yang dahsyat tentu adalah yang maha dahsyat, maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Baik wahdaniyat. Wahdaniyat adalah maha tunggal, sifat Allah yaitu tunggal. Allah tidak berbilang. Kalau Allah tidak berbilang, tidak akan terwujud semesta ini. Bagaimana kok para ulama berhujah dengan semacam ini? Di sini disebutkan bagaimana Allah berbilang, tidak berbilang. Disebutkan wa amma burhan wujubil wahdaniyati adapun hujjah tentang wajibnya Allah itu tunggal bersifat tunggal lahu taala bagi Allah taala fali annahu maka sesungguhnya laulam yakun wahidan kalau Allah itu bukan satu lazima alla yujad syai'un minal alami niscaya tidak akan terwujud yang namanya alam semesta ini liluzumi ajzihi hinaidin karena akan menjadi Allah itu lemah. Bagaimana kisahnya? Ringkas sekali Imam As-Sanusi menyebutkan ini. Jadi kalau ada dua Tuhan, kalau ada dua Tuhan, tidak akan terwujud alam. Ini perlu renungan. Bagaimana bisa begitu? Karena alam ini diciptakan. Alam ini di, diciptakan. Anggap saja alam adalah sepetak. Kecil. Di hadapan Allah ada kecil. Alam diciptakan. Coba jika ada dua Tuhan menciptakan ini, gimana cara menciptakannya? Apakah dia bersepakat untuk bagi kerja, untuk bersepakat? Bersepakat bagaimana? Misalnya mereka membuat perjanjian bahwasanya Eh, he Tuhan dua. Saya ini Tuhan satu. Oke. Okay. Saya menciptakan alam nih. Ente setuju nggak? Bisa orang dulu. Kalau ternyata mereka mengatakan, aku juga ingin menciptakannya. Jadi pilihannya dua. Yang kedua menyetujui atau pendapat yang apa? Masalah eh, yang kedua adalah sama-sama ingin menciptakannya. Baik di saat ada perset, apa, ada ada janjian untuk untuk menyetujui misalnya tadi. Tuhan yang kedua mengatakan, ya sudahlah ente aja yang membuat alam. Akhirnya bekerjalah Tuhan yang pertama. Kemudian apa? Tuhan yang kedua ngapain? Tidak menger mengerjahannya, tidak berbuat. Dan ini kehendaknya Tuhan yang pertama. Dan ini nanti bab juga ini masuk di dalam masalah irodah. Ini panjang, ini masuk ke sana. Jadi Tuhan yang pertama menghendaki menciptakan ini. Kalau Tuhan yang kedua, apakah kehendaknya bersamaan atau beda kehendak? Kalau kehendaknya sama, sama-sama ingin menciptakan, misalnya mereka akan menciptakan bareng. Kalau menciptakan bareng, lihat. Tidak ada sesuatu yang satu itu dikerjakan dengan dua. Dia mungkin. Sesuatu yang satu dikerjakan dengan dua. Nggak mungkin itu. Coba, kalau ada orang membuat garis, satu garis, ada pulpen lagi menggaris garis berikutnya. Kalau ada satu garis dilakukan oleh dua pulpen, itu adalah bukan satu pulpen menggores, red begitu. Kalau pulpen yang kedua garis di atasnya adalah bukan garis yang pertama. Beda garisnya, hanya ketutup oleh Garis yang pertama karena garis atasnya sudah hitam, kemudian garis berikutnya. Jadi kalau ada orang mengerjakan satu kemudian yang lain mengerjakan yang sama tidak mungkin. Misalnya ini mengerjakan, ada orang membuat tutupnya dulu ini. Memang kalau jadikan satu ini satu. Tapi sebetulnya yang mengerjakan semuanya beda. Ini yang mengerjakan yang lain, ini mengerjakan yang lain. Tidak ada satu hal dikerjakan oleh dua atau tiga. Mustahil. Anggap saja kita meng mengasah pisau. Ya, mengasah bi pisau. Kurang tajam, sudah mulai ta tajam. Satu. Jadi pekerjaan yang pertama menghasilkan nilai kurang tajam. Kemudian orang yang kedua mengasah lagi menjadi apa? Tajam. Jadi kurang tajam dan tajam ini pekerjaan yang beda ini. Jadi tidak mungkin satu hal dikerjakan oleh dua. Semesta pun demikian tidak mungkin dikerjakan dua, tidak mungkin. Kalau ada yang mengerjakan sama dan hasilnya sama, tentu yang kedua adalah tidak punya kerjaan. Contohnya sesuatu yang sudah jadi, misalnya kelereng sudah bulat. Jadi, apakah lalu orang berkata aku akan membuat lagi kayak begitu? Bisa membuat tapi yang lainnya bukan itu. Jadi sesuatu itu tidak akan dikerjakan oleh dua. Tidak ada satu athar dengan muathira ini, tidak mungkin ada. Jadi Tuhan kalau ada dua misalnya, Tuhan satu menciptakan alam, bagaimana cara menciptakan kerjaan bareng-bareng? Tukang batu saja lihat, tidak ada yang mengerjakan satu dikerjakan dua orang, tidak ada. Yang menata bata satu ya satu orang, nempelkan di atasnya. Tidak mungkin dua. Antara yang mengolah semennya sama semen orang tidak. Jadi tidak ada satu pekerjaan dilakukan dua orang, tidak ada. Kalaupun dilakukan biasanya bagi kerja, gitu loh. Bagi ker kerja, adanya bagi ker kerja. Misalnya yang satu merapikan ukiran di sini, yang satu merapikan di sini. Akhirnya yang kerjakan pintu ini berapa orang? Dua orang atau tiga orang. Bagaimana kok bisa terjadi tiga orang? Yang satu ngalusin, yang satu motong, yang satu. Gak mungkin kalau satu dikerjakan dua orang. Coba. Alam semesta tidak mungkin dikerjakan dengan oleh dua Tuhan. Harus satu Tuhan. Kalau dikerjakan dua Tuhan, maka yang lebih dulu mengerjakan itulah yang dikatakan sebagai pencipta. Yang berikutnya tidak mengerjakan. Nah, atau bersepakat. Jadi mustahil maka dengan adanya dua adanya alam itu kalau ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, mereka kalau ingin menciptakan alam pertama janjian dulu. Kalau kata yang janjian sudah yang menciptakan saya saja, kamu tidak usah menciptakannya. Kamu tidak usah menciptakan. Berarti yang tidak menciptakan berarti dia lemah, tidak punya kehendak. Kalau yang tidak menciptakan itu dikatakan lemah, sementara tadi Tuhan ini sama dengan ini, maka yang satu dikatakan lemah, maka ini pun juga bersifat yang lama, sama lemah. Hingga suatu ketika mungkin si Tuhan ini mengerjakan dan ini tidak bisa mengerjakannya, Karena apa? Ini bagian saya. Jika yang mengerjakan ini adalah dikatakan berkuasa, maka yang tidak mengerjakan dikatakan tidak berkuasa atas pekerjaan ini. Maka yang tidak berkuasa atas pekerjaan ini dikatakan apa? Tidak berkuasa. Kalau sudah tidak berkuasa, dia lemah. Kalau dia lemah berarti apa? Yang sama dengan dia pun juga punya sifat lemah. Tuhan yang menciptakan ini pun lemah. Makanya tidak bisa yang demikian ini. Atau bagi bagi kerja, paruan. Separuh buat saya, separuh dunia in, ana yang ngurusi, separuh lagi ente yang mengurusi. Berarti Tuhan yang satu hanya berkuasa atas separuhnya, tidak berkuasa atas separuh lah, lagi. Karena dia tidak berkuasa atas separuh lagi, maka ketika akan lemah. Sebab semestinya yang namanya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Maka tidak mungkin akan adanya Tuhan dua. Apalagi nanti Tuhan itu bagi kerja. Yang satu menciptakan, yang satu menjaga, yang satu mematikannya. Itu menunjukkan kelemahannya. Tuhan yang menciptakannya tidak bakal rela kalau ciptaannya bakal dimatikan. Nanti akan ribut, nanti akan Tuhan berantem seperti dalam pewayangan itu. Ada dewa-dewi perang. Baik. Jadi yang meyakini bahasanya Allah Maha Tunggal itu, Allah hanya satu. Tidak boleh berbilang. Dan makna berbilang itu sendiri ada jelentrehannya. Tidak hanya berbilang berarti ada dua Tuhan, jajir dua. Itu tidak. angkat tapi makna berbilang di sini dijelaskan oleh pakar akidah di sunnah wal jamaah syariah dan tidak ada di di pemikiran yang lainnya. Mereka dengan istilah meniadakan al-kumum, al-kam, bilangan. Bilangan itu bilangan-bilangan bentuk zat itu saja tidak. Ada al-kumum Al-Kumum Khamsah. Ada kam yang lima. Mereka membahas dalam dialog akidah. Orang baru dikatakan bertauhid benar kalau sudah bisa menafikan kam yang lima. Bilangan yang lima. Yang pertama adalah Al-Kam Al-Muttasil fidzat, Bilangan yang sambung dengan zat. Yang kedua adalah al-kam al fasil fiddat. Bilangan yang berpisah dari zat. Yang ketiga adalah al-kam al-muttasil fis al-muttasil fis sifat. Bilangan yang sambung dengan sifat. Yang keempat adalah al-kam al-munfasil fis sifat. Yang keempat adalah kam yang bersambung dengan sifat. Yang berpisah dengan sifat. Yang keenam adalah al-kam al mungfasil fil af'al, kam yang terpisah dari pekerjaannya. Nah, rinciannya begini. Yang dimaksud dengan al-kam al-muttasil fil dzat. Menunggalkan Allah, menyatakan Allah itu Maha Tunggal itu tidak cukup mengatakan Allah itu satu. Akan tapi harus dijelentreh. Tidak boleh satu ini maknanya satu tapi di dalamnya terdiri dari sesuatu-sesuatu. Tidak boleh satu ini terdiri di dalamnya dengan sesuatu yang lainnya. Misalnya Tuhan itu maha tunggal tapi terdiri dari satu, dua, tiga. Jadi ada ajza di situ. Murokkab. Misalnya kalau Tuhan terdiri dari terdiri dari empat unsur atau dua unsur. Kalau Tuhan terdiri dari dua unsur, maka pertanyaannya, apakah setiap unsur itu di saat terpisah layak menjadi Tuhan atau tidak? Misalnya, Tuhan itu terdiri dari tiga unsur. Pertanyaan adalah, baik jika Tuhan dikatakan terdiri dari tiga unsur, tapi satu. Kalau kita ini terdiri dari banyak unsur ya, ada mata, ada darah, ada daging, ada tulang dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan dikatakan Tuhan terdiri dari beberapa unsur, maka ketahuilah bahwa pertanyaannya, setiap unsur tersebut tuh bantas jadi Tuhan atau tidak? Kalau setiap unsur itu tidak pantas menjadi Tuhan, maka ketahuilah. Anggap saja di saat terpisah tidak bisa menjadi Tuhan, maka yang tidak menjadi Tuhan di saat berpisah, maka di saat bersatu pun tetap tidak akan menjadi Tuhan. Yang tidak menjadi Tuhan di saat berpisah, maka di saat disatukan pun tetap bukan bukan Tuhan. Baik, yang kedua, jika Tuhan yang terdiri dari beberapa unsur di dalamnya, jika setiap unsur itu di saat berpisah, ya layak menjadi Tuhan, layak menjadi Tuhan, layak menjadi Tuhan, maka itulah hakikat jauh daripada wahdaniyat, mensyuk menyekutukan Allah, tapi menyekutukan Allah yang terdiri dari unsur-unsur tadi. Jadi satu kesatuan tapi di dalamnya terdiri dari sesuatu. Kalau dikatakan setiap unsur itu tidak layak menjadi Tuhan, maka berkumpulnya unsur-unsur yang tidak layak menjadi Tuhan pun tidak boleh disebut sebagai Tuhan. Dan jika unsur itu di saat dipisah layak menjadi Tuhan, maka jika setiap dipisah layak menjadi Tuhan, berarti berbilanglah Tuhan. Karena layak menjadi Tuhan itu artinya dia punya kuasa, punya irodah, punya ini. Berarti ini unsur yang pertama punya kuasa mutlak, punya irodah mutlakah, punya kuasa uh, kudrah mutlakah, punya ke kemauan uh, ilmu yang mutlak. Maka yang kedua pun demikian. Berarti ada dua Tuhan dan ini masih hakikat menyekutukan. Baik. Yang kedua adalah al-kam al-munfasil fidat. Ini loh yang selama ini jelas. Al-kam kita harus meniadakan bilangan kita meniadakan Allah itu berbilang yang terpisah dari datnya Allah. Ini sangat jelas. Maknanya apa? Kita yakin adanya Allah. Kemudian setelah itu kita meyakini di sana ada Tuhan lagi selain Allah. Munfasil terpisah. kali ini sangat jelas ini. Al-munfasil sangat jelas-jelas. Nah, selama ini diduga oleh orang-orang dipikir mentauhidkan Allah hanya memahami ini loh yang satu ini. Yang penting tidak meyakini akan adanya Tuhan Allah, berbilang selesai. Oh bukan, biarpun kita meyakini Allah satu, tapi kalau terdiri dari beberapa unsur, maka itu sebelum bertauhid. Selesai al-kal al-mut al-kam al-muttasif fidat al-kam angful al-munfasil fidat sudah selesai. Sekarang fis sifat. Al-kam al-muttasil fis sifati. Maknanya apa? Kita tidak boleh meyakini adanya sifat Allah yang berbilang. Sifat Allah adalah tunggal, kudrah Allah hanya satu. Kudrah Allah sah, satu. Kudrah, sifat kudrah Allah adalah satu. Maka dengan sifat kudrah Allah, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka tidak boleh ada yang berkata hanya sifat kudrah Allah ada dua atau tiga. Sebab kalau Allah punya sifat kudrah dua, kudrah kudrah, maka itu sama dengan menduakan Tuhan Allah. Sebab kudrah yang pertama adalah mutlakah, tidak terikat eh, mutlak, Kudroh yang kedua juga mutlak sama dengan begini seperti mengadakan adanya dua Tuhan. Itu adalah al-kam al-muttasil fidzat. Al-kam al mumfasil fidzat ini juga mulai ada. Misalnya meyakini selain Allah. Yang kedua, al mumfasil terpisah dari zat. Meyakini ada sifat-sifat seperti sifat Allah yang dimiliki oleh selain Allah. Makanya sifatnya muttasil. al fasil terpisah dari Allah. al al kal mum fasil meniadakan bilangan yang terpisah. Allah punya sifat kudrah. Yakin inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ngerti. Tapi diam-diam dia mempercayai kalau Nyi Roro Kidul juga punya kekuasaan kayak Tuhan Allah. Lihat beda. Syirik. Makanya al-kam muttasil fis al-munfasil fis sifati. Kita meyakini bahwasanya ada selain Allah mempunyai sifat seperti sifat Allah. Namanya syirik juga. Ah, keyakinan Nyi Roro Kidul, Nyi macam-macam nyi, nyi apa itu? Hah? Atau keyakinan-keyakinan, danyangan, ya, gua semacam. Yang meyakini bahasanya ada selain Allah, yang mempunyai sifat seperti sifat Allah, maka itu juga termasuk syirik. Nah, meyakini, meyakini selain Allah mempunyai sifat-sifat, dan ini pun sama seperti keyakinan-keyakinan orang yang menyembah-menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka punya keyakinan Pastinya dia punya sifat seperti sifat Allah. Biarpun dia nyembah Allah. Dan ini adalah syirik juga yang banyak terjadi. Banyak yang terjadi. Selesai ya. Adalah kal muttasil fi wa kam al, al, kam muttasil fi sifat dan al kam al munfasil fi, sifat. Kemudian yang kelima adalah al kam al munfasil. Al kam al munfasil fil af'al al-kam al-mungfasil fil af'al yaitu bilangan. Meniadakan bilangan terjadi pada pekerjaan pekerjaan pekerjaan pekerjaan maksudnya begini meyakini ada munfasil sesuatu yang terpisah yang bukan Allah Meyakini sesuatu yang bukan Allah, yang selain Allah, mempunyai pekerjaan seperti pekerjaan Allah. Meyakini selain Allah mempunyai pekerjaan seperti pekerjaan Allah, maka itu termasuk bagian syirik. Adapun pekerjaan Allah, adapun al-kam al-muttasil fil Al-muttasil fil af'al itu memang benar Allah punya banyak pekerjaan. Allah adalah yang menciptakan, Allah adalah yang menghidupkan, Allah adalah yang mematikan benar, tapi tetap yang matikan adalah Allah muttasil fil fil fil, fil af'al ya. Tapi kalau al-munfasil meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mempunyai pekerjaan seperti pekerjaan Allah maka syirik. Sehingga nanti penjabarannya lebih luas dan lebih lanjut bahwasanya Allah lah yang menciptakan semua perbuatan manusia. Allah khaliqul af'al. Allah yang menciptakan semua perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk nanti pembagian ini adalah pembahasan yang kita bahas nanti tentang masalah irodahnya seorang hamba dan irodahnya Allah. Kemudian bagaimana pekerjaan kita ini, pekerjaan siapa. Nanti ada khilaf besar antara Qadariyah dengan Mu'tazilah Kemudian muncullah orang tengah-tengah yaitu akidah al-sunnati wal jamaati Jabariyah dan Qadariyah. Ada namanya Jabariyah. Jabariyah itu yang berkata bahasanya pekerjaan kita ini semuanya adalah Allah yang mengerjakan. Tapi kebablasan dia salah. Sehingga waktu dia berzina berkata, "Kenapa kamu zina?" <laughs> Allah yang menjadikan saya berzina. Enak benar dia begitu. Tetapi sisi lain namanya Mu'tazilah atau Qadariyah, dia berkelebihan mengatakan bahasanya aku yang bisa melakukan ini semuanya. Aku yang bisa berbuat dengan ini semuanya. Maka ini adalah dua kutub ekstrim antara Jabariyah dan Qadariyah. Maka muncullah manhaj tengah-tengah yaitu ahli sunnati wal jamaati dengan teori yang sangat masyhur dari kaum Asyairah yaitu teori kasab dan nanti insyaallah akan dibahas teori kasab, teori kasab itu. Jadi teori kasab adalah seorang hamba pun punya kehendak dan Allah punya kehendak. Akan tapi ketahuilah kehendaknya seorang hamba bukan seperti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala akan tapi kehendak seorang hamba itu karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibahas masalah ini dan ini juga masalah terpenting dalam akidah pembahasan yang uh, apa namanya? Uh, menghindar uh, untuk untuk menjelaskan khilaf antara kaum Mu'tazilah dengan Ahli Sunnati wal Jamaati atau kaum Jabriyah dengan Ahli Sunnati wal Jamaati. Baik, kita kembali kepada masalah al-kam, al-kumum, al-kam al-muntasil. Kemudian Keyakinan-keyakinan yang selama ini ada, selama ini ada. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya seorang dokter bisa menyembuhkan. Nah, ini adalah bab panjang, ini biasanya masuk syirik, tawasul syirik, ini syirik, ini syirik. Ketahuilah kalau kita mengatakan bahasa seorang dokter menyembuhkan, itu majas bukan hakikatnya. Ahli iman selalu berkata, siapa yang menyembuhkan? Allah, bukan dokter. Yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya kalau kita minta tolong pada dokter, tolong sembuhkan saya, tidak syirik. Tolong saya, tidak syirik kepada orang. Makanya kalau ada orang mengatakan tolong aku, jangan semerta-merta dikatakan syirik. Karena apa? Semua hamba yang beriman yakin yang bisa memberikan pertolongan sesungguhnya adalah Allah, baik itu pertolongan secara langsung atau melalui yang lainnya. Maka sungguh sangat picik seorang yang berkata bahwasanya kalau kita minta tolong itu langsung dikatakan syirik. Dan minta tolong itu kepada siapapun tidak bisa dikatakan syirik kepada siapapun minta tolong tidak bisa dikatakan syirik kecuali keyakinan kita bahwasanya yang memberi pertolongan itu adalah bisa memberikan pertolongan secara sesungguhnya namanya minta tolong Pak tolong ambilkan saya itu tolong sembuhkan saya maksudnya bukan menyembuhkan secara sesungguhnya tetapi yang menjadi masalah jika kita datang kepada seseorang meyakini atau kepada satu tempat meyakini tempat itu yang akan bisa atau orang tersebut atau makhluk tersebut yang menyembuhkan kita secara sesungguhnya dari dirinya maka itu syirik Syirik ya. Menyekutukan Allah, menganggap apa tadi? Kam apa itu? al mungfasil fil af'al. Ada selain Allah yang punya pekerjaan kayak pekerjaan Allah. Jadi yang meyakini obat itu menyembuhkan itu sudah syirik lah. Yang mengatakan obat itu menyembuhkan syirik. Syirik. Karena obat tidak menyembuhkan akan tapi Allah yang menyembuhkan. Cuman Allah menjadikan Beberapa hal di semesta ini adalah sebab kesembuhan. Tidak boleh kalau orang meyakini, kalau ada orang mengatakan, oh aku sembuh karena obat ini. Sebab karena obat ini tidak syirik. Makanya minta tolong. Sehingga kalau ada orang minta tolong sampai sekarang dikatakan syirik. Orang berkeyakinan yang memberikan pertolongan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita minta tolong kepada waliullah. Kepada Nabi SAW minta tolong. Tidak dikatakan syirik sampai Ibnu Katsir pun meriwayatkan tentang seorang laki-laki yang datang kepada kubur Nabi Muhammad ya Rasulullah Istaskili ummatika menyeru kepada Rasulullah ya Rasulullah istaskili ummatika datang kepada Rasulullah dan berkata ya Rasulullah mintakan kepada Tuhanmu Allah agar Allah berikan hujan kepadaku kepada kami maka itu tidak dikatakan syirik kalau seandainya ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah," tidak dikatakan syirik. Karena dia menyembah Allah dan tidak mengatakan tidak menyembah Rasulullah dan tidak mengatakan Rasulullah punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Maka sungguh heran saat ini ada orang mengatakan cukup mengatakan ya Rasulullah sudah syirik. Kelihatannya dia belum mengerti masalah kam tadi itu. Berarti ya Rasulullah oh, syirik. Sampai ada solawat Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Khud biyati kollat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu dikatakan solawat syirik. Assalat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salat salam kepadamu ya Rasulullah. Qallat hilati, usahaku sangat lemah ya Rasulullah. Adrikni, maksudnya sampaikan aku ya Rasulullah. Qallat hilati adrikni ya Rasulullah, adrikni. Maksudnya ya Rasulullah, sampaikan aku kepada hajatku ya Rasulullah. Keyakinannya adalah Rasulullah tetap Rasulullah, bukan Rasulullah akan memberikan hajat. Salawat nariyah dikatakan salawat syirik. Dari mana tuh salawat syirik? Wong kita tidak nisbatkan kepada Rasulullah pelakunya, tidak. Kalau kata adrik ya Rasul, ada orang berkata ya Rasulullah, istaskil ummatika Rasulullah setelah meninggal. Bahkan Ibnu Kathir waktu mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru." Fastaghfarullah wastaghfar lahumur rasul lawajatullah tawwabar rahimah. Ini ada seorang badui datang ke kubur Nabi Muhammad setelah meninggal. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah mendengar Allah berfirman, wala annahum idzalamu anfusahum." Kalau mereka telah melakukan kesalahan, kemudian datang kepadamu wahai Muhammad. Lalu dirinya istighfar minta kepada Allah dan engkau mintakan istighfar. Maka Allah akan mengampuni. Kemudian ya Rasulullah istighfir li rabbak istighfirli mintakan ampun kepadaku. Mintakan ampun untukku ya Rasulullah. Orang itu ngomong begitu. Dan dinukil oleh Ibnu Kathir. Dan Ibnu Kathir bukan kepleset waktu nukil. Orang mengatakan itu lemah. Eh Ibnu Kathir jangan dianggap orang bodoh. Kalau memang itu syirik, Ibnu Kathir sangat tahu kalau itu syirik. Nah ini, kalau memang itu syirik, Ibnu Kathir sangat tahu kalau itu syirik. Ibnu Kathir ngerti akidah yang benar. Jadi kalau mengatakan seperti itu, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah pengampunan. Mintanya ke siapa? Allah, bukan kepada kepada Nabi SAW. Mintanya kepada Allah. Maka Ibnu Kathir. Dan Ibnu Kathir bukan kepleset karena itu disebut di beberapa kitab yang lainnya. Misalnya di Bidayah dan Nihayah. Nah ini yang harus kita pahami bahwasanya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbilang ini tentunya dengan pemahaman al-kumum al khamsah nafyul kumum al khamsah meniadakan kam yang lima tadi. Jadi jelas bahasanya tawasul dan sebagainya tidak masuk dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita meyakini tetap Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyembah kepada Nabi Muhammad. Berbeda kalau kita menyembah. Menyang sujud khusus ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Seperti sujud kepada berhala enggak boleh. Maka itu termasuk bagian menyekutukan Allah dengan pekerjaan syirik, syirik qauli, fi'li. Pekerjaan maka dari itu ayo kita belajar akidah yang benar dan jangan mudah mengkafirkan orang. Kalau ada orang berkata bahasanya obat ini telah menyembuhkanku, tidak kita katakan syirik. Jangan sama, oh syirik, syirik kamu, obat yang menyembuhkan, ini selain Allah. Lah keyakinan bahasanya obat yang bisa menyembuhkan, itulah yang menjadikan syirik. Kemudian ada pembahasan lain lagi. Datang ke tempat syirik itu, datang ke tempat syirik, hukumnya adalah haram. Tidak syirik. Kecuali menjadi kita punya keyakinan seperti mereka, baru kita syirik. Misalnya datang kepada dukun. Dengar omongan dukun. Kalau datang kepada dukun itu saja sudah ditolak sholatnya 40 hari. Dan dosa gede. Kalau percaya dengan omongan dukun, baru nanti bab syirik. Datang saja itu sudah salah. Jadi syirik itu mempercaya omongan. Dukun. Omongan yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baiklah, inilah masalah uh, al-wahdaniyah. Ingat ya, yang disebut dimaksud Allah Maha Tunggal, tunggal di dalam zat, tunggal di dalam sifat. Baik zatnya, tidak ada zat Allah berbilang dan tidak ada zat selain Allah yang serupa dengan zatnya Allah. Tidak ada sifat Allah berbilang, tidak ada selain Allah yang punya sifat seperti sifat Allah. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada selain Allah yang mempunyai pekerjaan, seperti pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah al-kumum atau kam. Kam itu bilangan. Baik ini saja yang bisa kami sampaikan berkenaan tentang al wahda niat Allah yang maha tunggal. Allah maha tunggal. Maka dari itu sangat sangat jelas kebatilan agama-agama yang mengatakan bahasanya Allah itu Tuhan itu adalah berbilang. Maka Tuhan berbilang itu sebetulnya mereka itu tidak menggunakan akalnya. Ya ini loh yang dimaksud oleh kaum Asyairah itu menggunakan akal tuh di sini. Bukan lalu meninggalkan syariat lalu kita menggunakan akal tidak tidak justru menggunakan akal ini biar faham tuh orang yang mengatakan Tuhan tiga Tuhan empat Tuhan api kok Tuhan api bisa padam tuh siapa yang madamkan kan begitu ada Tuhan ini makanya menggunakan akal ini Coba lihat di internet di mana saja. Caci maki mereka kepada kaum Asy'ariyah itu dengan tuduhan palsu dan bohong dusta. Ya kayak begini nih. Menggunakan akal kok dikatakan salah. Justru ini semakin jelentreh itu. Makna kesyirikan itu seperti apa? Kekafiran itu seperti apa? Kalau tidak dirinci mungkin orang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Yang maha tunggal tidak ada Tuhan selain Allah. Tatanya seperti siap ke laut selatan nyebar, naruh apa? Sesajen ini adalah penguasa laut selatan. Lu, lu, lu, lu. Padahal dia sujud. Allahu Akbar. Syukurannya ternyata dengan begitu. Sampai sekarang. Nah, karena apa? Dia memahaminya bahasanya Allah. Jadi ini kesirikan orang awam banyak. Tapi kesirikan mukhalafah lil hawadis sama kejam apa jahat jahatnya dari ini. Kalau mukhalaf alil mencipt menjadikan Allah itu seperti kemarin, benda-benda seperti apa? Seperti makhluknya. Menciptakan berhadi otaknya. Jadi dengan sifat 20 nanti akan dipangkas segala akidah yang sesat. Jadi kalau kita tahu satu persatu akan ketemu nanti. Maka yang percaya tentang Roro Kidul, tentang penguasa Laut Selatan, kemudian penguasa hmm, apa lagi macam-macam, maka itu nanti akan dipangkas dengan masalah wahdaniyat. Adapun kesyirikan kaum Mujasimah dibangkas dengan sifat mukhalafah lil hawadits. Tapi bukan mukhalafah, bukan laisa kamitslihi yang dibaca dengan dengan begitu saja tanpa menggunakan akalnya tidak. Wahdaniyat qul wallahu ahad baca dengan sepintas saja belum selamat dia. Bisa saja tadi kayak itu mengatakan selain Allah punya sifat seperti Allah. Saya mempercayai hanya Tuhan Allah saja. Tapi kenapa kok kamu percaya nyirokot itu nyirorok itu yang menyelamatkanmu? Sampai ditulis di laut di laut Saltalan sana demi keselamatanmu. Mintalah tolong kepada itu lah ini kan aneh. Ada coba. Di Teluk mana dulu waktu itu di Teluk Popoh kami pernah melihat begitu waktu uh, di Teluk menuju ke Teluk ada tulisan semacam itu di Teluk mana gitu. Ada apa? Ada tulisan demi keselamatan mintalah kepada apa? Nyiroro Nyiroro Kidul. Terus apa lagi nanti? Setiap daerah punya punya punya kepercayaan. Memang secara lahir mereka tidak mengatakan Tuhannya ada dua, tapi meyakini bahwasanya selain Allah ada yang punya kekuatan seperti kekuatan Allah, itu adalah syirik. Itu menyekutukan Allah. Maksudnya jenis mana tadi? Dia mengatakan Allah berbilang dengan sifat yang terpisah. Al-kam al-mungfasil fis sifati. Jadi semuanya itu rinciannya semacam itu. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dan akidah kita. Kemudian setelah itu nanti yang agak panjang lagi kalau bisa bicara tentang kudrah sama iradat. Baik, ini saja. Kita tutup, kita akan lanjutkan pengajian Ahad pagi insyaallah. Semoga Allah menjaga iman kita dan akidah kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anak keturunan kita dari akidah yang sesat. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.